ikhwana bidina azakumullah. Wah dia hebat apalannya cerdas. Ah. Nas'alullah as wal afiyah. Itu karena kau tidak pernah mau tahu apa tidak ustaz-ustaz yang lain. Itu karena kamu hanya menyatakan ustazmu yang ada di bagi rumah. ternyata masih banyak di tempat-tempat yang lain. Sampai-sampai, wallahi saya katakan ini, beberapa daurah yang yang telah lewat, ketika yang khutbah ketika itu Ustaz Abu Nasim Mukhtar di Al-Ansar. Masya Allah khutbahnya luar biasa Ustaz Mustamin satu berkata, ternyata banyak ustaz ya. Ternyata banyak ustaz ya. La ilaha illallah. Jangan meremehkan ikhwah jangan meremehkan. Jangan memandang enteng orang.